Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalah al-Hadis karya Al-Imam al syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita masih berada pada pembahasan penjabaran penjelasan mengenai daripada syarat-syarat hadis sahih li Sekarang kita berada pada pembahasan atau ingin menyebutkan atau akan membahas masalah al-illah al qadihah cacat yang bisa merusak. Nah, karena dalam sebuah hadis kalau ada cacat, kok cacatnya merusak, maka tidak bisa naik derajatnya menjadi sahih. Tapi kalau cacatnya ghairu qadihah, tidak merusak, maka masih bisa dinaikkan, masih bisa dikuatkan. Kita lihat qala asy-syekh rahmatullah alaihi Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah wal qadihah, perhatikan baik-baik dan cacat yang merusak Naam an yatabayyana ba'dal bahsi fil hadithi sababun yakdahu fi qabulihi. Maksudnya bagaimana? Nampak setelah pembahasan di dalam masalah hadis, antum cari, cek bahas gitu, nampaklah ternyata di dalam hadis itu ada sebab yang bisa merusak apa untuk diterimanya sebuah hadis. Paham ya? Karena inilah ilmu mustalah. Ilmu mustalah itu ilmu yang bahas masalah apa? Masalah keadaan perawi dan hadisnya. Nah, keadaan perawi dan keadaan hadisnya ditinjau dari sisi apa? ar wal qabul. Ya kan? Ditinjau dari sisi diterima atau tidak gitu loh. Nah, kalau di situ di dalam hadis kok ada illah qadihah, ada penyakit, ada cacat yang merusak, nah, maka tidak diterima. Kita lihat. Naam, ada sebab yang yakdah fi qabulih, yang bisa merusak untuk diterimanya hadis tersebut. Perhatikan ya, bi an yatabayyana annahu munqati', yaitu dengan catatan contohnya, tandanya, nampak hadis itu munqati' terputus sanatnya tidak bersambung haddatsana a qala haddatsana fa qala haddatsana na barakallahu fikum ha misalkan muqati ya enggak nah muqati terputus sanatnya tapi tidak apa tidak secara beruntut paham ya tapi kalau mu'dal terputus sanatnya tapi beruntut gitu enggak Fajri gitu kan kalau mu'dal terputus sanatnya tapi beruntut beruntut itu langsung Dua tapi urutan itu loh ya. Qala haddatsana A. kemudian yang yang dihilangkan apa? Ba sama ta. Qala haddatsana Jim. Berarti yang yang apa yang putus dua beruntut tadi? Ba sama ta tadi kan? Ba sama eh ba sama ta kan? Naam, seperti itu. Qala haddatsana A. Qala haddatsana Naam sa. Berarti yang terputus berapa? Dua, ba sama ta. Nah, beruntut enggak itu? Itu namanya mu'dhal. Paham belum? Tapi kalau selang-seling Tahu selang-seling? Selang-seling itu enggak beruntut, itu namanya munqati'. Qala sana A, qala haddatsana Ta, qala sana Jim. Terputusnya selang-seling itu ya. Itu namanya apa? Munqati'. Ya dua-duanya sama-sama apa? Penyakit. Nah, kita lihat. Aw mauquf atau hadisnya tentang mauquf. Kalau hadisnya mauquf, berarti terhenti sampai di mana? Nah, sama sampai sahabat. Paham ya? Nah, sampai sahabat. Cuman mauquf ini terkadang di dalam hadis, nam ada hadis mauquf walahu hukum rafa'. Jadi hadisnya mauquf sampai sahabat tapi memiliki hukum rafa', memiliki hukum marfu' itu loh. Maksudnya apa? Maksudnya bisa jadi nam barakallahu fikum perbuatan tersebut atau dalam hadis tersebut Rasulullah itu enggak mengingkari gitu loh. Nah, atau bisa jadi perbuatan yang dilakukan sahabat itu atas persetujuan Rasulullah jadi hukumnya bisa masuk ke dalam derajat apa marfu' nanti. Tapi kalau cuma mauquf tak gitu, mauquf ya kita katakan mauquf sahabi. Paham ya? Jadi hadis mauquf itu apakah semua sahih? Enggak semua sahih. Ada yang mauquf sahih, ada mauquf yang tidak sahih. Apakah semua hadis marfu' itu sahih? Naam. Nah. Ya atau enggak? Enggak. Oh ya. Setiap hadis marfu' pun belum tentu sahih. Tapi apakah setiap hadis sahih itu marfu'? Hah? Eh? Ya, harus. Karena hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Naam. Tapi apakah asar yang sahih itu harus marfu? Asar yang sahih apakah harus marfu? Asar? ya, ya harus. Harusnya? Kalau hadis yang sahih harus marfu, kalau asar yang sahih harus marfu enggak? Harus marfu enggak? Kenapa? Ya, sampai kepada apa istilahnya ucapannya sahabat atau tabiinnya berikutnya ya. dari dalam artian apa? Dalam artian tidak disyaratkan harus marfu. Ngam ya walaupun terkadang asar itu yutlak alil hadis. sekarang asar itu digunakan juga untuk hadis itu, tapi kalau secara global rinciannya itu asar sendiri, hadis sendiri, khobar sendiri. Khobar lebih umum. Eh, khobar lebih umum. Khobar kalau dari Rasulullah marfu. Khobar kalau dari sahabat atau tabi'in asaran itu. Nah, seperti itu. Kita lihat barakallahu fikum. Aw anna rawi fasik atau perawinya ternyata orang fasik. Ini juga merusak nanti. Nah, karena kriteria perawi itu harus sikoh eh, atau istilah yang lainnya makbul itu nanti masuk dalam enam ciri-ciri eh, barakallahu fikum perawi yang hasan ya. Istilahnya kalau di dalamnya ada perawi yang fasik atau sayyul hifdz atau jelek hafalannya atau mubtadi'un atau perawinya itu mubtadi' wal hadis yuqawi bid'atah sedangkan hadisnya menguatkan bid'ahnya Paham ya? Jadi perawinya mubtadi'. Hadis yang dia bawakan itu menguatkan bid'ahnya gitu loh. Apa maksudnya ya? Jadi ada hadis yang membawakan seorang perawi yang mubtadi', hadisnya itu pun menguatkan bid'ahnya. Itu juga apa? Juga merusak enam hadis sahih, merusak hadis yang sahih. Jadi enggak jadi jadi tidak apa tidak sampai derajat sahih gara-gara dirusak tadi itu. Nah, wa nahmid Karena terkadang ya terkadang ada perawi yang mubtadi', nah tapi ternyata meriwayatkan itu sebelum dia menjadi mutadik, Paham belum? Itu nanti ada pembahasannya. Jadi selama hadisnya itu tidak menguatkan bid'ahnya dan mengambilnya mungkin sebelum dia mutadik, terkadang seperti itu para ulama masih nak memberikan udur. Paham ya? Nah, atau seorang perawi yang dhaif yang lemah, tapi lemahnya setelah tuanya. Paham ya? Setelah tuanya. Ketika masa muda kuat hafalannya. Ketika tua setelah terbakar hafalan eh terbakar apa? kitab-kitabnya atau tulisannya terbakar kemudian dia langsung pikirannya pun berubah Eh, bertabur baur akhirnya hadisnya lemah. Nah, kalau mengambil hadisnya sebelum dia mukhtalid, eh, sebelum dia tercampur, nah barakallahu fikum hafalannya dan istilahnya sebelum dia lemah, itu terkadang nah barakallahu fikum diterima juga. Tapi kalau setelah dia menjadi dhaif karena gara-gara terbakar kitabnya dan semisalnya, ya dihukumi yang terakhir itu. Nah, kita lihat Fala yuhtam lil hadis bisihhahin dan maka tidak bisa dihukumi hadis itu sahih pada waktu itu pula li'adami misalamatihi minal illah al-qadiyah karena tidak selamat dari apa? cacat yang merusak. Jadi hadis itu akan sahih kalau selamat dari cacat yang merusak. Karena cacat terbagi menjadi dua, cacat yang merusak, cacat yang tidak merusakan itu. Kita lihat. Misal contohnya hadis Ibnu Umar, hadisnya Ibnu Umar. Abu siapa Ibnu Umar? Hadisnya Ibnu Umar. Ibnu Umar Abu siapa? Ibnu Umar Abu siapa? Abu siapa? Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar. Abu itu bapaknya. Kamu ya jangan sampai tertukar ya. Abu itu bapaknya Ibnu Umar. Siapa berarti? Abu Hafsan itu bapaknya Ibnu Umar berarti siapa? Umar. Paham ya? Berarti Umarnya. Paham ya? Umar bin Khattab itu. Nah, Ibnu Umar itu anaknya Umar, namanya siapa? Namanya Abdullah namanya. Paham ya? Namanya Abdullah. Kita lihat. Contohnya adalah hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an. orang yang haid dan junub itu enggak boleh membaca sedikit pun Al-Qur'an. Tidak boleh apa? Tidak boleh apa tadi? Nah, tidak boleh membaca sedikit pun Al-Qur'an. Orang yang haid dan junub tapi hadisnya apa? Lemah. Hadisnya dhaif karena apa? Karena ada ilah yang merusak. Nah, karena pendapat yang sahih walaupun jumhur di dalam kitab fikih itu jumhur menguatkan bahwasanya nah barakallahu fikum orang yang junub atau haid enggak boleh baca Al-Qur'an. Nah, tapi pendapat yang rajih karena hadisnya dhaif, la yuhtaju bih tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan nah penguat atau argumen, maka yang sahih diperbolehkan. Karena orang yang haid atau nifas punya hafalan Al-Qur'an, kalau haid itu biasanya satu pekan, dia enggak boleh membaca Al-Qur'an, enggak boleh megang Al-Qur'an, lupa pun seadanya. Banyak yang lupa. Banyak kebaikan-kebaikan yang terluputkan dan banyak istilahnya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya diperbolehkannya orang yang haid atau junub atau yang semisalnya membaca Al-Qur'an. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Jadi pendapat yang rajih boleh ya. Itu sebagaimana yang kuat oleh Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullah taala di dalam eh, barakallahu fikum penjelasan beliau terhadap hadis-hadis Bulughul Maram. Nah, Fathul Alam. Bisa dilihat sana kalau punya kitabnya. Kalau belum punya kitabnya insyaallah taala nanti kalau punya bisa lihat sendiri. Nah, kita lihat sini. Faqat rawahu Tirmizi dan sungguh hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Abu siapa Imam Tirmizi? Abu Abu siapa Imam Tirmizi? Abu Isa namanya. Nah, Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Dan sungguh telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi wa qala la na'rifuhu illa min hadis Ismail bin Ayyash. Nah, kami tidak mengenalnya kecuali sumber hadis ini dari hadisnya Ismail bin Ayyash an Musa bin Uqbah Naam ila akhirih. Fa dhahirul isnad sahih. Dhahir sanadnya itu sahih dhahirnya tapi ya. Lakin uilla akan tapi dicacat. Dhahir sanadnya itu sahih tapi dicacat. Apa cacatnya? Bi anna riwayat Ismail anil Hijaziyyin dha'ifah. Riwayatnya Ismail bin Ayyash itu kalau dari Anu Hijaz itu lemah. Mungkin saja kalau dia meriwayatkan dari Na'am barakallahu fikum istilahnya selain Anu Hijaz, riwayatnya kuat, riwayatnya sahih tapi kalau meriwayatkan dari Anu Hijaz lemah. Paham ya? Terkadang seperti itu kan? Jadi terkadang seorang perawi itu dia sikotun na barakallahu fikum fi baladih. Maksudnya dia sikoh kalau meriwayatkan dari negerinya sendiri. Paham ya maksudnya ya? Tapi ketika dia meriwayatkan dari para perawi yang dari negeri yang lain, dhaif itu bisa gitu loh. Nah, ya, seperti Ismail bin Ayyash kalau dia meriwayatkan dari Hijazin, riwayatnya dhaifah. Bisa jadi ketika dia meriwayatkan dari yang lainnya yang selain Hijazin, itu riwayatnya sahihah itu loh. Paham maksudnya ya? Kita lihat. Wa minha dan ini termasuk di antaranya. Wa alaihi maka berdasarkan penjelasan tersebut fahuwa ghairu sahihin, maka hadis itu tidak benar, tidak sahih li adami salamatihi minal ilhal qadhiyah karena tidak selamat dari apa? cacat yang bisa merusak. Nah, barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir. Fa in kanatil illah ghairu qadhiyah, ghairu qadhiyah. Kalau seandainya cacatnya tidak merusak, perhatikan, kalau cacatnya tidak merusak, lam tamna min sihhatil hadis, maka tidak menghalang-halangi hadis itu sahih. Au husni atau hasanih? Husnihi atau hasanihi? Husnihi ya. Atau hadis itu hasan. Paham ya? Jadi dalam artian kalau ilahnya itu penyakitnya, cacatnya itu tidak merusak, itu tidak menghalang-halangi hadis itu untuk disahihkan atau dihasankan. Paham ya? Jadi yang membuat hadis itu enam dhaif sebabnya karena ada apa? Cacat yang cacat yang qadihah Itu cacat yang yang merusak. Nah, kita lihat contohnya Wa misalhu contohnya hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu siapa namanya? Siapa? Khalid bin Zaid atau Zaid bin Khalid? Hah? Khalid bin Zaid ya kalau Zaid bin Khalid Al-Juhani lain lagi ya. Na'am barakallahu fiikum ya, wa na'am. Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahr. Artinya barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikuti enam hari di bulan Syawal. mengikuti apa enam hari itu maksudnya? Puasa enam hari di bulan Syawal, maka seperti puasa sepanjang masa. Nah, sepanjang masa. Hadisnya bagaimana? Faqad rawahu Muslimun min tariqis Sa'ad bin Sa'id. Dan sungguh hadis ini telah diriwayatkan oleh Muslim melalui jalurnya Naam Sa'ad bin Sa'id wa illa al hadis bihi. Ternyata hadisnya apa? Dicacat. Naam dengan sebabnya. Li'an al-Imam Ahmad dha'afahu karena Imam Ahmad mendhaifkannya. Imam Ahmad mendhaifkan siapa? Sa'ad bin Sa'id. Wa hadhil illah ghairu qadhiha, tapi cacat ini tidak apa tidak saling merusak. Li'anna ba'dal a'immah wastaqahu karena sebagian para imam yang lain eh, mensikahkannya. Di antaranya Muslim sendiri kan itu. Namun ketika beliau juga mengambil wali annalahu mutaba'an karena dia masih punya mutaba'. Mutaba' sesuatu yang diikutkan yang menguatkan. Wa iradu muslimin lahu fi sahih dan juga Imam Muslim menginginkan disebutkan Sa'ad bin Sa'id di dalam sahih Muslim, ya dulu ala sihhatihi indah. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan bahwasannya apa? Naam sahih menurut beliau. Karena beliau juga termasuk naam secara globalnya Imam Jarh wa itu. Nah, dan ketika beliau meletakkan para perawinya di dalam Sahih Muslim itu enggak sembarangan. Naam. Wa annal illah ghairu qadhiyah dan bahwasanya cacat di sini, penyakitnya di sini tidak merusak. Intinya barakallahu fikum wa hafizakumullah, sebuah hadis ketika ada cacat Naam di dalamnya cek dulu cacatnya. Apakah cacatnya merusak ataukah tidak? Kalau cacatnya merusak maka hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Tapi kalau cacatnya tidak merusak maka masih bisa untuk apa? disahihkan atau dihasankan hadis tersebut.